Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أحب إذا عمل أحدكم أن يسكنه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Bapak Ibu hadirin yang dirahmati rahimakumullah jemaah Masjid Baitul Ihsan yang dimuliakan Allah, Sa'imin dan Sa'imat rahimakumullah. Kuliah dulu kita kali ini akan mengambil tema profesionalisme dalam Islam. Masalah muslimin rahimahumullah. Bagaimana kita ketahui dan mungkin sama-sama kita sepakati bersama. Satu, satu hal yang mengisi ruang besar dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahkan dalam pikiran kita adalah kebahagiaan. Kata inilah yang kemudian menjadi titik sentral kita mengoptimalkan segala potensi menuju kepada satu titik yaitu kebahagiaan. Apa yang kita lakukan sehari-hari dari mulai melek mata kita sampai nanti tidur mata kita, semata-mata itulah yang satu yang kita cari. Kebahagiaan. Maaflah muslimin rahimahumullah. Dan yang paling tahu sesungguhnya makna kebahagiaan yang sejati itu kadang-kadang bukan kita secara pribadi, tapi Allah sendiri yang kemudian mendefinisikan kebahagiaan tersebut. Jalan-jalan menuju kebahagiaan pun seringkali kita salah. Dan Allah kemudian memberitahu jalan tersebut supaya kita tidak tersia-sia potensi diri yang ada dalam diri kita. Maaflah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada satu ayat yang menyadarkan seorang yang tadinya tersesat jalan, maka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi Umar bin Khattab adalah ayat yang menegaskan hakikat turunnya Al-Quran kepada diri kita manusia ini. Wala ma'anzal Al-Quran al Inilah Quran, Al-Quran. Yang menjamin kebahagiaan kita. Dia turun untuk membahagiakan kita. Bukan sebaliknya menyengsarakan kita. Hadirin rahimakumullah, seolah-olah Allah menegur kita semua yang seringkali curiga terhadap Islam ini. Seolah-olah Islam ini agama yang menelantarkan kebahagiaan dan segala makna dari fasi. Seolah-olah agama ini beban untuk kita semua. Tidak hadirin ini inilah jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Al-Quran ini, ma'azal Al-Quran al-Tafsir. Tidaklah Quran ini turun untuk menyengsarakan kalian hai manusia. Alhamdulillah Rahimahullah, apa yang saya inginkan dari prolog ini adalah sebagai agama yang sempurna, saya katakan tadi, tentu Islam ini mampu, bisa, layak untuk membimbing dan memimpin manusia menuju cita-cita besar yang ada dalam ruang besar hatinya itu. Ruang besar akal pikirannya itu, jiwanya itu, ini kebahagiaan. Oleh karena itu kalau kita lihat satu persatu ajaran Islam, menuju ke satu titik itu, kebahagiaan tersebut. Tiap hari kita diingatkan, hayya ala sholat. Tapi kemudian, hanya ala sholat. Mari sholat. Tapi juga Allah kemudian mengajarkan. Mari mencapai kebahagiaan. Nah, hadirin rahimakumullah, Jadi tidak ada akan kita menjadikan Islam sebagai sebuah ajaran yang mendikotomikan antara kebahagiaan yang kita cita-citakan dengan beban-beban ritual yang harus kita jalan tidak. Justru itu adalah menuju kebahagiaan tersebut. Cuma pada kata tadi mungkin kita salah mendefinisikan kebahagiaan atau mungkin seperti anak kecil kita yang gagal mendefinisikan dengan baik dan utuh apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri tersebut. Kita perlu pembimbing dari sebaik-baik pembimbing wa Itu adalah Allah Al-Quran ini. Masalah muslimin rahimah ini sangat mengantar kita menuju kepada dan setiap kali, setiap hari kita diingatkan. Lima waktu, hanya ala sholat, hanya ala salat. Dan banyak adil-adil lain seperti itu. Seperti puasa juga Allah mengatakan la'allakum tattaqun agar kamu mencapai kualitas takwa. Kita definisikan takwa secara sangat simplistis, sangat sederhana. Menjauhi larangan Allah. Ini kisah awami wajnabu nawahi melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah itu seperti itu. Padahal hari kemula tidak salah definisi seperti itu. Tapi ada mana yang lebih mendasar? Ternyata manusia-manusia yang mencapai kebahagiaan itulah orang-orang yang sudah mencapai level mutakin dalam hidupnya. Mencapai level tingkat orang-orang yang bertakwa dalam hidupnya. Itulah yang dijadikan Allah. Makamnya, kedudukannya, posisinya nanti dekat dengan Allah. Inna akrobakum indallahi akrakum. Maka muslimin rahimahumullah. Bahkan dalam surah Allah, Allah sebutkan sekian banyak bonus, sekian banyak kesimewaan yang bertakwa itu baik pada tingkat tataran pribadi maupun pada yang lebih besar lagi. Nah, rahmatullah. Kebahagiaan yang dimaksud oleh Al-Quran pada level pribadi itu ada dalam surah Quraisy. Lila fi Quraisy, ila fi milkasitai wasai, fayabudu rabbahadzal bait allazi at'amahu min ju' wa amanahu min Ini kebahagiaan level pribadi. Apa itu? Pertama kita berita, beribadah kepada Allah dengan baik dalam kehidupan ini. Nyaman beribadahnya. Yang kedua apa? Allah ji'at amahun minju. Perut kita, ekonomi kita dicukupkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanah minhau. Serta keamanan kita tidak terganggu. Ini kebahagiaan dalam tingkat pribadi kita ada tingkat kebahagiaan dalam tingkat yang lebih besar lagi. Kolektif, yakni ketika manusia berbondong-bondong melaksanakan ajaran Islam, masuk Islam dan melaksanakan Islam. Itu dalam surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullah wal Waro'aitan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Tawar. Yang menarik hati Nahdlatul ketika sampai kita bukan harus bersombong. Tasbih kita disuruh bertasbih. Wasafir disuruh istighfar. Kenapa? Karena kesuksesan yang kita capai itu semata-mata bukan karena usaha manusia yang kita kok tidak. Tapi di situ pasti ada intervensi, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf muslimin rahimakumullah, apa kaitannya dengan profesionalisme yang ingin saya bahas? waktunya sedikit, cuma ada di laptop saya penjabarannya sedikit apa-apa, bukan yang banyak yang baik, tapi yang sedikit insya Allah yang bisa kita jadikan bekal bersama. Masalah muslimin rahmatullah. Jadi sebenarnya kalau kita mau renungkan lebih jauh, seorang yang komitmen dengan ajaran-ajaran Islamnya, maka dengan demikian, pada saat yang sama, agar agar yang dilaksanakan ini Islam dengan profesionalisme itu omong kosong. Justru Islam sebenarnya akan menghargai profesionalisme dan bahkan itu satu usaha kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah idza ahabba ahadukum ay ayyamala ahadukum ayyinahu. Sungguhnya Allah mencintai pekerjaan seorang hamba yang ikhlas, yang profesional. Tentu kita tahu syarat-syarat profesional itu ada akuntabilitas, ada transparansi, lahir dari sebuah kecintaan terhadap profesi, dasarnya juga kebersihan hati dan seterusnya. Itu panjang ceritanya nanti. Masuk ke muslim Jadi dari awal Islam ini sudah menegaskan bahwa kalau kita ingin Rabbana atina fid dunia hasanah, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, itu ada syaratnya. Kuntum umat yang ukhrijat kamulah sebaik-baik manusia yang ada di jagat raya ini. Itu pun ada syaratnya. Tidak serta merta kita diangkat di Allah Allah sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang superior dan sebagainya. Dengan tanpa ada hal yang kita lakukan, yang kita persembahkan pada Allah tidak. Semuanya tidak terlalu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Nah, hadis Allah. Jadi intinya adalah proposal saudara Islam ini adalah sebuah prasyarat kita untuk menuju kebahagiaan. Dengan kata lain, istilah agama semuanya profesor itu kalau kita lihat secara pribadi kita, itu ada kesalahan pribadi. Kita sholat, ya secara normatif kita laksanakan aja kita. Ini namanya kesalahan pribadi. Ada yang disebut kesalahan sosial. Kita peduli terhadap lingkungan, anak yatim, orang-orang yang terlantar dan sebagainya. Ini namanya kesalahan sosial. Tapi ada yang ketiga ini yang sering dilupakan oleh kita. Kesalahan profesi. Ini yang disebut profesional. ketika seorang muslim memiliki tiga karakter itu soleh secara pribadi, soleh secara sosial, soleh secara profesi, inilah syarat mutlak dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang dicita-citakan. Tanpa tiga ini, omong kosong. Inilah yang kemudian disindir oleh Muhammad Abdul dalam sebuah baik ungkapan-ungkapan yang menjadi fenomena buat kita yakni al Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu cahayanya redup karena ulah umat Islam. Dan sayangnya banyak orang yang melihat Islam dari person-personnya tidak langsung kepada manfaatnya. Hanya membuahkan sebuah kekeliruan dalam mengambil sebuah kesimpulan. Dan jangan jadi umat Islam lah. Kenapa? Mundur, terbelakang, bodoh, segala. Tidak. Hadirah kami dari hal yang seperti ini. Al-Islam yalu wa alaih. Problemnya bukan pada manhaj, problemnya bukan pada sistem, problemnya bukan pada nilai, tapi problemnya ada pada manusianya yang belum mengamalkan Islam secara utuh. Bila taufiq wal hidayah wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.